Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati. Al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. <clears throat> Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah taala qalbahu min jalalihi a'la jalla wa ala. Wa ayanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi washabihi wasalikin ala nahji fanalu khairan wa wafir. Amma ba'du yaqulu murtaji fayaqulu al murtaji Hufrol Masawi eng dem sepurane kesalah Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi. Hada syarhun wadatuhu alal kitab al mustamil alal mawaidil bil alama al hafid asyih Syihabuddin diwaca nahu ge Syihabuddin Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri takommatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaihal ibad fi bayani al alfadhi munabbihatin ala istiqdad yaumil ma'ad wa wa hal karim ayyan fa'abi al muslimin wa ala alahu dakhiratan ila yaumiddin amin terus niki uh, kula gadah azam wa sing diaturaken Lek Lukman Terus kalau ngaji akad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang nggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan terusan. Kalau logikanya ini mesti banyak yang nopo Selasa pagi. Ya, mungkin yang hadir itu banyak akad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak akad nopo pagi. Sing so PNS atau sibuk ya rasa ngaji. Sing so nganggur gitu napa? Ngaji. Wis pokoke ngono. Sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur nih mau ya ibadah, meninggal masih apa? Jadi itu atuh meninggal mak. Iya. tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. gue ben taat. Ngene ku napa? Mana jangan-jangan naruh anak mati nu seneng seng lepas pulau. iki kulo terang. Apa anak jenengan bingung nih omah ngitung reng, delok tikus liwat, itu udah ibadah. Kok sing ibadah ku separo ning mimbabi tarki. Iku cuma ulama. Separo taat ku mimbabit tarki. Sing itu taat kan salul awamir, nglakoni perintah wastinabun nawahi, ninggalo pelarangane pengen. Paham kan ya, jadi ngitung tikus itu ramah maksiat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu, paham? <laughs> nah, berarti nak ora maksiat jenenge ibadah jenenge doa. Gampang dong. Nah, akhirnya wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kulo tiang saya Gus, mak dalu teng omah Gus, masih kukar-kukur teng omah. Yo baru <laughs> Sing jadi uki ayok, Nih wong awam sementing ora mak ora maksiat. Terus niki kula ngerasa utang mbek Senawawi Al Jawi ini kula terangno tuh. Terus kula ahad kemarin itu pas kholi saya Hamzah satu sidang. Biasanya sing isi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula ahad kula tunda ahad. Kula terang silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia nih sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Empat tahun beliau di Geruna. Bakar itu ngaji Basim masari, Basim masari itu rian di Mekah ngaji kalian Mbak Mahfud Nawa termas. Mbak Mahfud termas itu ngawas kalian Sayyid Abi Bakar Sato Sohibi Anatib Tolib. Saya Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan pun terus ngantos saya Usman Adimyati di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ampun Imam Syafi'i ini gue gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafek, Imam Nafek bukan Nafek korek, Nafek ahli fikih, Imam Nafek ngawas Ibnu Umar, Ibnu Umar menangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gue Nah, sebenarnya kena kepeksa tak kau pangeran kalau ngaji Gus Bang sing terus aku kan aku lo Rai sofa. Ada ngapa ngapalo <laughs> di lali betul malah-malah repot. Nggih, nak bangun kan kangge sanat keluarga, iya nali teh bangun ngaji Mbah Suber. lu ngaji Mbah Mas Kumambang Gresik. Mbah Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud nopo? Termas. Mbah Mahfud Termas, ngawas Said Abi Bakar Sato, ngawas Sayyid Zaini Tahu. Sausi Mbah Alim ngawas teng Mekah. Teng Mekah ngawas Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngawas kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, nah, Sayyid Abbas ini menangis Sayyid Zaini Dahlan. Ini terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya podok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbak lutin kadang baca Zuli yang ngawas bahasa Masari, Asari, ya sami terus bahasa Mbak Mahfud. Lirboyo sekarang sami. Lanak sanat jowo Mbak Karim Lirboyo ngawas bahasa, Mbak Sim teng Jawi nate ngawas Mbak Khalil Bangkalan. Mbak Khalil ngawas teng situ kiri teng Mbak Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dhar, tapi buatan menangin Syekh Terus Mbak Khalil juga ngaji Syekh Nawawi nopo? Banten. Nabi Banten ngaos saya Abdus Somad saya Arsat, ya, Syekh arsat bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil kita Budi Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane waras. Riyen di antara sanat Pondok Sarang liwati saya Bakir ya. Bakir, Bakir Jogja. Buatan saya Bakir Gunung Kidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Mat numbali tanah napa? jauh. Ben gak danyange. Saiki danyange kate Mustafa. <laughs> Ucul sitok nih gitu ya. Saya pikir Jogja. Kalau nanti cerita bapak, bapak kulon jadi saya pikir pun ndak. jenar gak pernah. Aku tahu ketemu dari bapak. <laughs> Lah cerita kulon. Data sanat itu sama. Terus yang akad ini kalau ngawas tentang Khalid Said Hamzah Sato. Biasanya riyen gitu bapak, gitu sing dungo tapi sing mau gitu loh. Biasanya ini ku nah khataman Quran sing tausiah ulumul Quran ku pulau terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Terus mulai riyen ngantos gitu riyen bapak saniki kula. Sayyid Hamzah ini niku bin Abdullah, bin Saman ngerti. Abdullah niku bin Umar, bin Umar satu. Said Umar Sato niku KKS Said Abi Bakar Sato sing gada kitab iana tuh. Ah. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih buat. Saking alime nak maca kitab kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake saya Said Umar. Senangnya ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bendro. Jangan cara gejlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apa? Sehingga Said Umar gada manhat Nak mulang itu kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumia, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmuda. Nyai itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng sarang majibno tradisi nopo muhafadho. Jadi pondok sarang, lirboyo, kabeh tradisi muhafadoh niku idene saya sinten rumah. Paham ya? Korbane kayak pulau-pulau nih zaman mondok kan ngapal loh. Lalu kan rapal ramunggah kok di sekolah. <laughs> Jadi pondok sarang mah akhir tahun kok rapal alfiah ya ramunggah. Lah Mbah Mat sarang niku ada putrinya Imam Muda di Karo Basibir Mbah Mat. Nah, kulo gadah buyut, adik buyut kulo namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Ahmad. Terus lahirno Mbah Afif terus dikile Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku, Sayyid Hamzah sing Zedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin nama lepat tuh Haidar bin Hasan bin Sodakoh bin Zaini Tahlan. Terus mbah-mbah ini umurite Sayyid Zaini Dahlan, akhirnya Zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putu ini Sayyid Zaini Nawa. Nah, ini ku mirip saya Mahfud. Saya Mahfud itu kabundut, ini ku ninggal lari alit namanya Muhammad. Karena saya Mahfud itu gurunya Mbak Munawir, Mbak Munawir kerapian itu. Muhammad kecil dibawa Mbak Munawir ke Jogja. Jadi buatan dibetotong termas kalian adi Iba Mahfud namanya Badimnya tidak itu mudi. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbak Munawir jadi wong apal Quran iso sapa. Terus di dinikahno wong suge teng betengan teng mudi. Betengan teng Demak. Terus dia anak jenis kayak Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong jauh edan kepengen untuk sanat Bapak Mahfud. Remantune Kiai Harir niku yang tiang-tiang kitab stand. Wonten putrane Gus Imam Imam Makros, Sapa Gus Iim Gus. Gus Iim. Sono putune Basibir namanya Alawi. Misanane Lelukman mana minduwane. Jadi putu-putune Basibir gentok putu-putune nopo mbak Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu Terus wonten sing midhuane bojo kula, padha sedo diri Carum, Rum, ya mantune Pak Harir. Terus ben sampean anak. Jadi di guru-gurunya terakhir do besanan, termasuk keluarga kula mbek besanan Mbah Mat Sarang. Oke, ya usah harap harap besanan, mari ngelak ngelak ipam biasa mau kok gr, so ini cerita cerita, mau seneng kok gr biasa wae, ben kayak ngertos silsilah. Mergo wong nak raro silsilah kados wong ngaji iki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhirnya sidik-sidik muni sunnah Rasul. Ora apa. Padahal wonten pepatah manta alama bila sehin fasai guru nopo setan. Wong belajar tanpa guru gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Boleh kita niati suronan, khutbah ya, terpaksa nih. Tapi kalau berkata, minta nih, mungkin kalau ngaji tak cukup Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu nopo wajib. Mereka punya ahwal, punya tradisi. Nak nawang nakal, ngundang anak nikah ya teko. Mungkulon bolak balik ngaget ngaketno bocah, anak ewang abangan, itu teko tenggani pulau. Ngapun tuh negosi, ya, mungkin akadnya jam songo. Kok sakit? Nah mungkin batu dur dan Ya. nah, terus Jenengan rawu sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku. Gak kurang ajar tapi. Ya, wis terang-terangan kok bar dhuwur. Kula teko iso soal soal sistem macam artisnya kadang gak wis teko. Wes ya, macam-macam macam emus. Para musafara yang di astagfirullah. Lah kula ya serah roh makam kura pangeran ya serah roh. Kau wong nak kekhusyukan wiridan iku salah. <laughs> Mustafa sering kronya, ono wong khusuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga kia. Ya, iku wiridan ini zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul, neraka tok, neraka tok wiridan ini. Ini sering kalau tegur, bah wiridan subhanallah, wiridan kok neraka, even neraka. <laughs> Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah. Berarti kalau goblok, goblok tenan. Lah yang teko dengan acara bareng kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang itu kumpul nerokok tok. Mbah wiridan itu subhanallah. Wiridan kok apa? Rokok yang rokok. Oh, nah yang Nabi Wong kan wiridan rokok ya, zaman rusak zaman wiridan ini ya, subhanallah alhamdulillah wiridan rokok zaman ini rusak. Rawon sing kena wiridan sedulang non nabi wal baqiyatus sholihat ya subhanallah walhamdulillah nah, jadi wong nak ekstrim ini malah wiridan ya keliru <laughs> paham ayo ngomong ekstrim nak wiridan biasa ya, ya, tak Nah, tak kono Mustafa, Mustafa jadi rata ulang kulo yuk wiridan ngono iku. Ngani wong jadi teman-teman ekstrim. Tapi nak terlalu sekuler ya beda nih, maksiat abe to. Wes dengan sakulo, nak niru sakulo, sedengan. Ya ora ngalim ora bodoh. Nah, kowe wis parah, wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise fat badha fati Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses, kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge ahwal. Ya niku jenenge ahwal. Jadi hukum ya tetap nahi mungkar wajib, tapi ono tradisi ahwal. Ahwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakei Nabi, dikai duwe di servis. Sampai jadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanem gue bener, biasa heroik, biasa ngeke. Yes, gue terus wae ngekei ben tetep ape. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng dia. Yes kudu jenenge aku ata iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ono istilah wal mu muallafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku, lha iku jenenge akhwat. Nggih niku jenenge napa? ahwal. Kita punya ahwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya lah nak nuruti ngaji tenggene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tohut, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar wa iqamis sholat wa ita isyakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan itu sujud tau orang Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wongnya sujud Ya sowan kiai, CSR ya tidak ada pondok di masjid. Proposal ya pek ya kok masjid Kok pon. Orang yang sama, Sing maksiat ya wong iku, sing taat ya wong. Lah nek kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kena darani wong iku wong apik ya kliru wong iku sering maksiat. Nah aku lho ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhe nang ngertakoki wong iku jenenge ruhe. Lah wong apik tak elek. Allah ora majibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibno aku nak nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge Rufin. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak, layak dibunuh apa enggak. Dia itu memaksakan takaluf, apa? Itu rawol lah nih agama wong kok takaluf. itu sing saya dari guru-guru saya. Faham ya? Jadi kulo nggih ada sanad saking bapak kulo, Ki Nur Salim, bapak kulo niku tukang tirakat sini bapak Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kulo ngaji kalian buyut saking ibu kulo ngaji kalian isi Subedi. Ya terus sak terusé ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ono tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih barang batil kudu no. iku rano sulful hudai Sulhul Hudaybiyah itu ono perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhel bin Amr. Ono diwakili jenis Suhel. Ya, Iku ruang ono tenan Zaman rada di wong Suhel bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah, sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nah nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep eh. Jadi Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habi habitat. Piye gitu. Mangkel no no, Nabi yang beliau. Wiku sing Sayyidina Umar marah besar, saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok khawarit ben krungu. Ya mas rungokno, saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tadi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi cape ya tenang balak, iyo aku ijek ya Rasulullah. Alasna ala hakin wahum alal batil. Bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang Falima tuh tidaniya talana. Kenapa engkau menghinakan kita? Mau sampai umroh itu cek perjanjian yang rugi no gitu. Dia tuh tesir Rasulullah tuh jadi bulan kali. Iya aku jadi Rasulullah. Terus Nabi sih jawab, ya aku Rasulullah. Wala yudhoi anillahu abadan. Orang bakal awon nyonyo aku, wong aku kekasih. Umar gak marem, marani Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Gue cek yakin lah ibu Rasulullah. <laughs> Jadi Abu Bakar ya, ya gua apa? Rasulullah. Ya cek Rasulullah. Aku ya yakin lah ini Rasulullah. Abu Bakar ya apa? Sambil wala juga ya Abu abadan. Dia ini berapa kali disio-sio pangeran. pas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balik, no, gak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon kembar, no, karena kembali ke di saat itu juga kan Suhel bin Amr itu dua anak Abu Jantel, ya. Sinten? Abu Jantel itu dekne Islam di penjak di Borgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mohon berbole ini terus dari Suhel Suhel bin Amr Muhammad ini awal kamu melakukan komitmen Anda masih di depan umum. Abu Jahal tak nangis terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang nopo Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek aro tuh be ramon tolo delok ora Abu Jahal gue tetep ojo melok aku gue tetep jadi melok wong kafir rai. Jadi Umar jadi Umar ku Jadi Umar ngenang susul Fatih, susul Hudaybiyah. Abu Jandal tak parah. Pedangku tak tak pasno tangan tengen nih. Nah menawa dek ini buter sebaca bapak eh. Jadi Abu Jandal anak sinten Suhel. Jadi Suhel bin Amr. Ini dia anak sinten Abu Jandal. Jadi kemarin gue sono kanjeng Nabi ngono serah urusan deh. Morak marak Abu Jandal ngeke isaroh pedangnya kon jupuk kon baca oh. Lainnya barang wes Mekah menang, kabeh menang, Abu Jantal yang berroh Umar celing, gue pasti gue goblok temen gue, baca bapak. <laughs> jadi Akhirnya Abu Jandal itu balik nih negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kaji Nabi lah yang nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus kaji Nabi menghentikan ini, tok. Maru marah gomba itu kayak pangeran. Kamane cara Jawa teorine keliru Allah. Enggak pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman paham. Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nanti penelitian teng Bandung tiga bulan, kula nanti urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anak SD perawan do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Iya, Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne yo akeh. Mergo agama iku ora perlu digaung bener teman-teman. Kiai ini tak takoi, santai-santai tak takoi lo cara sampeyan, Anak Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram Yo haram, Bapak. Lagu kok tetep anut kiai ku, ya ya haram ya haram anut ya anut. Ya kok pena? Kini ada dulu santrinya yang kini nak boleh sukarap. Jadi kayak santri kan biasa kini tukang proposal, rodok sifat politik. Santrinya yakin nak sifat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engkau hasilnya bangunan pondok santrinya malah melok ngenggoni ya serap apa. Pokoknya agama itu penak ngono ae kok repot. Paham tak maksudnya? Kon Mustafa itu kadang mamang mbek Masrum, tapi yo ora moro. Jadi <laughs> agama iku unik, wis kliru-kliru dia kok mlaku ngono mereka Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa Ayo presenter-presenter yang TV, ayo Pak Kure siap mau coba tafsir presenter lanang tapi itu. Itu terus Mustafa gue kalau ajnah dia kumpul wong lanang. <laughs> Haram orang haram. Saya itu wong roh tafsir nasional itu kaum Mustafa pokok Pak Quraisy. Iya. Ya. Pak Quraisy ya. Tadi semebare tafsir lewat sing haram no, ta lewat sing orang muni haram. Lu <laughs> jawab mesti tak orang belum jawab. Tapi aja muni halal, ya, wis pokoke menengahi ngono ae. Wong kowe menengahi lah darah ini haram. Sing muni haram yang ngrungokno tetap untuk ilmu tafsir. Jadi agama itu unik, kunane kuno agama iku. Wis diurusi pangeran, kowe ora sampe lho. Kula ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ra tau misa tawaduk ra payu, ora mesti. <laughs> Wong pangeran sing ngatur ki apa opo? Nah, Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin mbek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan jadi nabi bareng saya naik dulu cari alasannya ben maru ya agamanya pangeran. Terus ngono lah kok ono sing ngurusi. Mhm tenang akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik wong kafir pikirannya rubah wah ya Nabi Sofyan itu gendo tenang Suhel itu gendo tenang perjanjian kok gak ada Muhammad itu didolimi akhirnya akhirnya masuk Islam Iya gitu saja. Paham? Yus pangeran carane mulak malik pikiran dia ora ono ngerok roh. Wong ya mukallibal kulub sabit qalbi nopo anak ini ora ono Mula kayak beragama itu serau sami mikir cara hikam dai tadbir fama koma biwir la tukim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebeno pangeran dan tetep pangeran ora mbok atur wae salat-salat. Ki ora usah bayangno ideal. Ya. Salat kudu bener, tuh hati-hati, Fatihah hati-hati, maknanya hati-hati, wedi rasa. Lah pokoknya kowe ditampa krana sae salat, ya krana Allah. Yang penting juga mume wong batang rokaat, batang rokaat. <laughs> Mergo lima rokaat, rakaat <laughs> aneh-aneh paham ya terus biasa is. Pengeran sing ngatur aku itu mau no kiai song Islam no wong jarang tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang song Islam no wong terus kowe muni pacaran halal goblok mau pacaran tetap haram tapi Islam no wong kowe muni haram ya goblok Islam no wong kok haram Kalau nekak no wong alaf selali jumlahnya bocah kuliahane Semarang, bocah ini kiri riyen anak pendeta bos Islam. Kadang sing lanang mau Kulo itu di tonggo rabi Korea, di rabi Jepang sing lanang. Yo ya Islam gara-gara sering cawe itu. Yang muni pacaran haram, ya wajib. Tapi ngesamno wong haram. Ayo ke kowe wani mesti Islam wong haram. Akhirnya nak tak kok wong, dan hukumnya piye, Gus? Hukumnya pacaran yo ya dosa, hukumnya ngesamno wong ya apa? Wong e <laughs> itu bodoh. itu gale koyo Zaman akhir yang masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota kota ya. Moro masjid karo anjekak guru, ruku. Padahal wong moro masjid itu dosanya udah cepet Paham ya? Tapi wong buka aurat itu dosanya akeh. lalu malaikatnya nulis nuli sing piye? Wong sito. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid itu dosanya cepet Tapi kanjeng Nabi nak ngeritik wong wedok sing buka aurat dosanya ini ini, wongnya bodoh. Moro masjid santai nganggur rok, rukos, baca maat, dicoploin lah ya ngono meneh. lagi ya ini semeneng ya bos, tak loroi malah orang moro masjid mesti lagi dia itu harus. Bon lagi ini Mustafa terus tegas orang roh. Haram. Lah saiki haram itu haram auratnya bukan haram orang masjid tak tahu tetap saya gelok kan. Artinya saya kena haram itu saya gelok. Uang nggak rata tau mikir. Bola balik sing haram sing delok ese. Wong karwan kulil mukmini naya hudu min absorihim wa yafadu jauh dari sekali. Wong muni haram kok rom, mari wong ayu Gus mari fit. lo kok ayu lebar. Mulane nak ngomong ping mau sih, oh, buka aurat itu haram, delok. Haram. Melayu nawang ke masjid, yo haram. lo buka aurat, yo haram. Ayo ping biro ngomong hukum. <laughs> melayu nawang ke masjid haram tuh orang, Haram. Dan diantara awal melayu ke masjid nak buat loroi ekstrim. Paham tak maksudnya? Kue ngalah lo, haram. Melayu ke masjid, haram. Jawab mau sitok sitok ben gue tambah ngalim. Ndek nek roh hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe roh mus abu delok. Kula roh delok yo haram. <laughs> Tak elingno ndek ning ben tobat maksudnya ben ra kawarit. Ayo mus hukumnya sepapat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, melayan apa masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum empat minimal. Lah aku wong alim ora iso bantah. Lah apa tuh sing mbok roy muk sitok wingi-wingi paham ya? Yo ta Berarti kurang piro ilmumu? <laughs> Telu kan? Kalian yo. <laughs> Buka aurat haram, melayak nongko masjid haram, membiarkan maksiat haram, delok iku haram. Lah saya sing delok sing kena kiai ini tah cai ibu. Kowe kok buanter lho muni. <laughs> Angel to ora urut. Ah, rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam sama saiki. Mari Gus Pak gak tegas wong alim-alim kan. Kita ya tak opo <laughs> ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu musik. <laughs> Ora ana ilmune akeh iso tegas. Mukakan pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu. Ya? Jadi kunane kuno itu semua ngoten iku wong sing hukum alal Nah, jadi dijogo dan Islam itu terjadi Terus niki mukadimah buat kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kalau waca mulai pulau ini tuh hijjah. Niku khatam kitab niki. Terus kitab niki ini karangane Ibnu Hajar ala sekolah Niki kalau tak terusno Ibnu Hajar al Asqalani ini sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar al Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih Ibnu Hajar ini al Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai Mbak Syekh Nawawi Al Jawi. Ini Nawawi bin Umar nggih Al Nawawi Jawi. Niku tiang Banten. Banten itu Tanaram. Niku kila, tapi kalau buat ngerti data lengkapnya, kila ma'ruf amin sing saat kira Islam termasuk juria itu. Syekh Nawawi. Tapi nak pulau sing roh mesti nggih tentang Surabaya. Pergi Syekh Nawawi Banten nate wo Nyai sinter bagus, Hamdana hamdanah. Hamdana Nawawi Banten nate Nyai Hamdana. Ya Hamdana ini kudus garwa terakhir Senawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata itu ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Yai Hamdana mbok itu akhirnya di garwa murite Senawi sini Raden sinten? Asnawi. Yai Hamdana mbek Senawi niku kalau sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine ya putri. Ketika di garwo Raden Asnawi dia anak lanang dijenakno napa? Zuhri. Mergo ada ana ya dia anak lanang jenenge napa? Zuhri ini dia anak Minang ya. minang terus minang dia anak Kesafet itu. Kesafet itu sing dadi mantune Mbah Khim Sarang, Mbah Khim Pali sinten Mbah. Lah saya Asnawi itu Mbah Mbah ini sami kalian Mbah Kulo. Mbah Kulo niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kulon itu Asnawi Ageng mbah mbahe. Jadi induk eh, Kiai Kudus dia ini Asnawi Ageng buyut. Artinya sampai ngaji kulon itu bener. toro Wis sanat itu bener. Karek sampeyan ini rusak sanatku gak sak usir. ya aku raro roh, nak bar aku nasibe piye ora raro Ya gue di sanat lewat aku bener. Bar gue terus jadi kiai terus uang lewat Mustofa itu bener tau ora? Lah aku mulai raro Paham ya? Jadi sing rusak gue kue orang aku. Tapi ya sampai zaman akhir rusak. Jadi aku sampean bener. Jadi ulama ini gue silsilai podo tradisi ini. Podo. Masyur guyonane Raden Asnawi. Wono Cina kepemimpin mempermalukan Raden Asnawi. Mergo dene iku anti Cina. Disugo dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Wa kalbun wa khinzirun pokoke sing haram. Bareng barmayoran di depan umum Pak Yai tahu tadi daging apa. Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah Beneran cung yo, munggo ora dibodoni ora tau mangan daging asu. Piye gitu. Kena wong alim rusak kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum jebule malah jawaban alhamdulillah cung yo, odo santri-santri Munggo ora dibodoni ora tau mangan daging apa. Wapok lagi nang. Aduh, jebule gak izin. Cek kok kaya Mbak Bistri babi siri di tonggo non muslim bareng mati pikirannya keluarganya kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetap babi Sri nyolati, sholat isak ning kono bisa bisa. bareng koi karo Cina. bah biasanya nggak ada rukuk sujud kok ini tadi sholat ada Oh ini spesial. Perkara ini nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tonggo, eh, jamaah So soalnya kiai-kiai gus pinter ngakali gus pinter. Kunane naik wis bangsa ngakali gus kiai wis pinter ngabes Saya eh, mergo kiai ki dan punya dalmu Abu Nawas. Dia Abu Nawas gen kan ngimami sholat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Wah, ku bingung kabeh. Bare bingung takut. Niki seputi, waktu sholat jenazah orang rukuk sujud itu bapakmu dosanya. <laughs> Jadi nak ngadek tau ora cukup. <laughs> Kudu nganggo rukuk. Padahal perkara ini ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok, Tak kok mboten rukuk sujud oh, ringan. That <laughs> is Malah nih mau ngalim di guyonan. Kalau gak ada kitab ethaf, ethaf itu sarai ikhya. itu kitab serius. Niku yo ono bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithafu Sara Ihya 14 juz. Niku yo ono guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Nah, ini macam cerita ini ahwale ulama. Baik ulama wajib darani nahi mungkar, Yo ya do biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi itu sekakuati jenis Nuaiman. ane gue duwe, gue belonjo, Nabi di Gue anggar ke Nabi. Jangan melok darut, sinyal aur. Nabi loh. Lah dia ini pembantunya Abu Bakar. Pembantu di situ tak dalamnya Abu Bakar. Nanti tentang Irak dagangan apa mangan ora sampai ambek kancane podo ini mereka Abu Bakar pas sholat di masjid kemarin. Kamu harus pamit Abu Bakar, muangkel dan juanjuk berkorup pakanan itu kok. pamit. Akhirnya dia golek pembeli. Aku di budak regane regane misalnya saya butir ham. Isi butuh kuai, Nah, ini tapi cangkem elek, engko mesti ngaku mau merdeka ini. Ya, wis menengae jenjai elek. Nah, hasil dituku, dibayari wae man. Terus saya itu dicekal cek ada budak. kau mirip ya biasanya pembeli. ini saya kan orang penjualan apa? Budak bareng Abu Bakar rawuh. Lanti saya itu Mun Pak Ayu Abu Bakar. Dikulai izin Abu Bakar. Dituku meneh Abu Bakar. Yono ya, eman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni dore. Dadi wonten wong lupa tuwa. Dore. cerita critane teng Ihya. Dituntun Mbak Nu Aiman kepengin nguyuh. Mbak Nu Aiman ditudono tengah masjid, nguyok, atar-atar ning tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyok, hmm, Parah tenan Nu Aiman guyonan. Bareng-bareng nguyuh. Suwe-suwe dikerteni ya masya Allah bala fil masjid. Wong suku poe neng ning masjid. Ngomong geger iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwa sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Munamu ning ngono wong becek. Dituntun mbek Nuaiman. Jenengan boleh Nuaiman nggih. Ana apa? Ape tak tutu? wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas sholat. pas itu Sayyidina Osman, ku Amirul Mukminin, presiden. Dia be Dorir si Ahmad tadi. Akhirnya geger masjid duri ba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin didu. Bareng si Dinas Manroh Nu Aiman. Waduh Nu Aiman. Jadi dek nenggu saya mutol boleh inu Aiman, saya nonton inu Aiman. Jangan matu sinu Aiman. Iya jangan tahu tuh, uang kok bodoh nih uang. Gede tuh. Tuntun lo dek pinggirnya saya dina, Mon pas nih inu Aiman. Iku sohabat. Ketika Nuaiman aiman ini tenan ini bersamaan sampean ke ekstremis. Nuaiman niku wongnya sering salah, pemabuk. dia ini mabuk nih terminal ragil, nih perapatan gak gelem. Senengnya mabuk nih masjid. Mergo kangen kajing Nabi. Sampai sahabat demi ini, aku para Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikat. Wong mabuk kan hati 80 pukulan bini al, ya diduduk sandal. Iya mabuk, nah, kon nakal yang dalam ya ragil kangen. Sampai sahabat dong laknat. Ini sama lihat di kitab Bukhari, di kitab Bulatab yang cerita malah ini masalah mabuk. Sahabat do komentar ma aksaro mayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La anahu wa la anahu wa alanu aiman. Wong kok kurang ajarin. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Dia juga men ngelaknat la Nuaiman. Nuaiman itu seneng Allah, seneng Rasulullah. Lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kira usah ngomong. Nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek sale ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Yo ya wong iso wae maksiat yo ya seon seneng pangeran yo ya seon akhir. Kowe ora iso nganggo ilmu Mustafa, mau kan papat sing iso toh. <laughs> Saya kira orang mara masjid itu senang pangeran orang, senang apa apa orang. Tapi buka aurat terus running lecet no pangeran orang mesti kau ini sadar nak ayu, ini gaul. Orang mesti lecet no. Lo kiai ini kan sing menuduh. Tidak hmm. bocah dewi niat engket niat nglecehno pangeran jawab bos sebenarnya? Lihat PD kayak wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh no pengir Nak sing lakoni. Paham? Jadi beda, lah itu butuh ngaji, lah itu butuh guru ngaji. Wes misalnya Rohin pas bodoni aku, niat no hukum pengiran to orang bodoni aku karam. Niatnya kebutuhan, arah bodoni ra urip. <laughs> Paham? Ya? Apa perlu tak baleni nih? Wong sing biasa bodoni, iku kan kadang santri, kadang mung biasa nih masjid. Niatnya melecehkan pangeran dan niatnya bertahan hidup. Bertahan hidup. <laughs> Tapi nak pas sholat niatnya menghormati pangeran. Nah, iku mulane nabi ngendikan no eman aja lah ati ngono-ngono yuhibbu wa wa rasul. Kon eman aku nak rawar nabi ku gak seneng. kuangan bener. Tapi kon ngal maksiat yo ya mau kebutuhan cari ini juga kok ini kan Seneng aku yo ya tenanan. Tapi kadang yang ada itu tenanan, joko <laughs> ngarepe. Saya nggak serah dua kan saya tua-tua ini. Iya ya, semua orang pangeran, manjain orang nabi. Nah, malah cara madzhab ahli sunnah wal jamaah, uang ora saudara diarani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhalal Nabi sempat ngendikan wa in wa in Nah, contoh tahu sino tahu Allah. Orang kok terus zino jadi halal yo ya orang zino selawase yo ya haram. Tapi rai so gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari i s. Mereka nak arani wah wong ger maksiat yo ya metu kok Islam. Maksiat tuh razino, tok, hasud yo maksiat, adu-adu yo maksiat. Lah kiai gak ono sing Islam, kiai mesti tau hasud. Kulo yo hasud gak Mustofa. Iri aku, aku tadi kiai sawasir atau kedua kuburan dia tahu. <laughs> Cara prestasi dramatis deh nih. Oh jadi kiai penak ngimami mesti orang santri. Ini berapa balik ngimami anaknya cinta nih musuh. Artinya cara prestasi hebat deh ya kan. Cara disoteng kan lebih dramatis. Paham gitu. Terus ini ngaji pensaman kerti kita ya, gitu. Terus kalau terang terangno sanad. dari sanat keluarga gini, buyut-buyut pulau itu ngantos bahas nabi agam Ibu kalau gada sanat saking Raden Asnawi dia murid Nawawi Banten. Sama Bu Mbah Karim, Mbah Asim Asyari, Mbah Khalil Bangkalan Madura, nggih dugi Nawawi sinten? Terus sanat pulau itu kan. Ben ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi Pak Doni ini kalau wajah urut, tapi untuk hari ini Pulau wacana nomor halaman 4, ini boleh, halaman 4, internet. Empat lima, empat lima. Ini gambar cuplian ya. Empat lima, empat lima. Ya, empat lima, empat lima. Sing alenia ke satu, dua, tiga. Alenia ketiga. nih Wal makola asalasun. mohon kepanggil. berdua ya. Wal makola asalasun. Lanono makalah ke gara-gara kita. Wal makola asalasun. Anggapnya makalah ke tiga puluh. An alien radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha kasirun Faya taat dan nasu bidzalika al-qalil. Al-waja'u al-alam wal fakru Efaktu eh, ma yaktaju ilaih wal nar wal adawa. Eh, Ay itror al mutamakin fil qalbi. Bon, mun kepake kan? Ya? Bon iki sing pernah kula waca nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngeten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngel wong akeh, yaiku kowe nak lara, kowe nak fakir. Ya iku serai repot apa? ngel ngel Oh kaget tadi sepakat sama Sayyidina Ali. Boleh gue penting di sini. Maksudnya rapi penting terus mari nyindir uang agak repot. Tapi yo tetap tak terang no benro. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawe Nabi ngatain Rasul akli badal iman billahi taala atawat kehilan nas. Di Rasul akli utawi puncak-puncak akal, kepalane akal. Puncak-puncak akal badal imani sausi iman billahi taala kelana wa taala iku atawat itu iku gawe seneng gawe seneng siai simpati ilan nasi maring manusia ini cekeli tenang ya nah, sampean kepikir selamat ketemu pangeran cekeli hadis ini ya rasul akli ba'dal iman billahi ta'ala atawadud ilah. Iya. jadi api-api akal sausai ke iman kue supaya wong liya simpati beku. kowe apa mana aku enak wong soleh baru kae simpati beku. kowe mesti wong terus jadi kepengen nopo so Kulon nate ditangisi seorang kiai melarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kulon jenisnya Hasan kelas 4 SD. Bapak ngaram no TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama gak TV yo neng tonggo, lah tanggane ora rapati sholat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi ke kanca-kancane tonggo. Intinya cerita ketika dia puber, dengan sak boleh jenenge dunia kiai. Dendam be bapak, e. sampai cita-citanya justru sampai dari kiai. TV rakota tuku sepeda motor, orang kota. Akhirnya dia merantau di Batam, jadi wong raka rumaran, bapak e tangisan tenggulung Sementara kiai kiai alim pulau rombah pun tenggelam ya TV. Kalau wong alim-alim alama rian Bali Maksum ya orang TV. Nang mahku malah telu. ojo tiru kakean. Artinya nggak tenor kok nilai TV ini, kita kulo terus seneng aliran Pak Mustafa, blok sinetron mari fase, kulo nggak seneng aliran, tapi ojo terus gak duwe. Blok sinetron di mana elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe blok neng tonggo. akhirnya cah cilik itu tertanam ini utang jasa rabe bapak ya mbek tang, Akhirnya seorang kiai sing biasa sholat neng masjid, biasa terus Quran gak jadi jadi idolanya anak, eh berbahaya trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda, Sebetulnya hmm. kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Jadi no anak itu rasa seneng Padahal ini beragama kudu atawadud menciptakan kesenang. Ya tentu kita akali, akali nggak misalnya kata sekolah lebih anak kulo, anak kulo saya SMP. Kita tak takut itu nana ada TV kudu seneng gitu senengi Mungkin ada seneng gitu tenanan dulu aku puas, So coba pepe nganggur asal channel di delok wae rugen tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nak asal disenengi kan ono durasine kan. Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ono napa? Iya. Durasine terus selesai. Mulane kula nu angger terkenal kula teng tangga-tangga. Wis nek ambek anak kok diuji kula ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkara pikiran kula sederhana, ini rumah tenang. tenan. kan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku di tonggo kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islam nodek nih. Kira-kira saya servis tidak? Tidak jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, gak ada seneng pendeta. Kiai nyervis saya itu gak ada seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu di servis pendeta sehingga tertarik. Kiai ini agar ketemu, oh anak zino, bicara jelas bapak. Kira-kira anak itu melok kiai dan melok pendeta. Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus atawadud hilang. Nah, secara istilah Quran nama fadima rahmatim minawahi lintalahum walau kunta fadlan gharidal qalbi lang faddu min hawl. Mat kowe kudu halus, kena ora halus wong bubar. Mane syaratnya wong alim kudu longgar. Ojo sinis. Termasuk dari Imam Syabdul Qadir Jilani kilatul maunah. Kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Wape seneng nabi untuk uang, ke pengajian untuk uang. Sekaji semurah ini, guys. aji pelan-pelan bareng mulai. Sik pangercen ora pangerten buan sekarang karepmu dhewe surusane dhewe buan wis. Rasa sawan tempe, rasa nyucup kok repot. Mbok berapa teh ikhlas malang gremek malang kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora salah. orang nabi orang oleh Allah, Iki orang tenan di kecelakaan di zaman akhir niku kurang atawadud ilah tas. Mulane kula nu anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa dia ini orang cita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak ya dia ngidolakan orang lain yang kadang pak. Mana kita jadi santri anakku manja, paling enggak anakmu dicita-cita bukan kayak bapakku Pak Rufin seneng aji, be wong alim. Pertanyaan. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin mendisentak terus. Wah, apa di bapak keriting? Oh, iya. <laughs> Soben agar wong keriting ben bapak. <laughs> Oh, kan repot. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin apa? Terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngeritik wong kritik. Wah, enggak bener Gus Ba. Bapak saat keriting ternyata baik. <laughs> Ya? Malah somer somasi aku. Enggak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya kenangan punya bapak keriting tapi misalnya ya Rukin wae mbak terus aku nerangno, dajal iku kriting, wong kriting bisa ning ngene. Oh, tepat Gus. <laughs> repot, repot to. Lho kita tenang, nggih, Mulane jangan-jangan orang tidak senang kita ini karena kita tidak punya reputasi atau waktu hilang. Makanya ketika disip kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mereka pada ngono bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu raiso yu asir, raiso yakhluk. Ini gue jenenge akal, sing permanen, tak beda ya. Barang sing raono itu iso gak jadi faktor wujudnya bumi. Ini sama jawab. Al Adam, sesuatu yang tidak ada bisa nggak jadi faktor adanya bumi? Nggak bisa kan? Karena Al Adam lah yakhluk sesuatu yang nggak ada tentu tidak bisa mencipta. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Final adam lah yakhluk karena sesuatu yang nggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Iku sing dawuh pangeran amhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Sesuatu yang nggak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa al khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak Yo carane macam-macam kompetisi. Misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka. Tapi tak niati ganti seneng. Mergo nak kalau buka sowan, paling sing wani sowan itu, sing rodok nganggur-nganggur, rodok di dhuwit wani sowan. Sing di dhuwit rawani. Itu kan malah repot. Serasa sowan kabeh aja ketemu ora yo wis repot. Pemene nak sing sowan maklar, ramal di mobil nggak sowan Gus Mbak nyilem mobil wae malah repot kabeh. Senyata ini murah meriah diri dari pangeran sekarang. Jadi rumah tenang dia, ya. kalau suwon sing berkecenderungan khusyuk berlebihan wiling-wiling di antara aturan penggunaan akal adalah atawatud ilah. ilang ilang ya. jadi rasul akli badal iman billah atawatud ilah. Wiling wiling. Ya, dengan Mengenai kalau jadi dengan aja ini sebagai bucu, wes ngamuk apa ya apa anggapnya normal. Manjang rabu rezeki ini secara konsisten ke orang ngamuk itu bagus. Wong protes mbak jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan, kelainan. ora jelas kok ditong. Anak amca rewel juga, es eh, normal. yen caci li api rewel. Caci li orang popo orang kepikir. Dulu kok aneh. Idiot tuh jadi kok yo iya tor. Lu dia jawab apa? Lah tapi nak jaluk terus kok bapak. Mesti jelas ya, jadi Rasul akli badal iman bila kita Allah apa? Atawadud waktu Eh monggo monggo baca bareng. ومبلغ الرضا وسنة العرش سبحان الله إلا الميزان المتعلم ومبلغ الرضا وسنة العرش سبحان الله إلا الميزان المتعلم ومبلغ الرضا وسنة العرش سبحان الله إلا الميزان المتعلم ومبلغ الرضا وسنة العرش سبحان الله إلا الميزان المتعلم ومبلغ الرضا وسنة